Nah, <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع بهداه اما بعد اخواني في الدين عزني الله واياكم جميعا kita pada malam hari ini melanjutkan insyaallah taala pelajaran kita atau kajian kita tentang risalah hakikatul manhaj salafi wa hajatul ummati almasatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati syekh ad doktor Abdullah bin Salfiq al zafiri hafizahullahu taala Nah, dan kita memasuki Barakallahu fikum buah kedua dari sumber Al-Quran dan Sunnah yang mana Al-Quran dan Sunnah tersebut merupakan pijakan utama Alman manhajus Salafi. Merupakan pijakan dan sumber utama dari Alman manhaj As-Salafi. Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan menjadikan atau Al-Manhajus Salafi dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakannya, maka buah yang dihasilkan darinya ialah Nah, buah yang dihasilkan e, darinya ialah al-wifaq wal iktilaf. Persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya ialah kata Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah taala, "Ats-tsaniyatu minha al-aqlu wal ilmu wal fahmu was sidqu." Yang dihasilkan darinya ialah al-aql. Naam, akal, wal ilm dan juga ilmu dan faham dan juga pemahaman yang baik wasidq serta kejujuran. 6. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan wa huwa yatakallamu an manzilati a'immatil huda wa minhumul imamu Ahmad. Beliau membahas tentang kedudukan para a'immatus sunnah, imam-imam sang pembawa hidayah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, para ulama sunnah dan diantaranya yang beliau bahas ialah al Ahmad. Kata beliau rahimahullahu taala, "Kullu man istaqra'a ahwalal 'alami" wajadal muslimina ahadda wa asadda aklan setiap orang yang mau meneliti keadaan alam semesta ini meneliti kondisi umat manusia maka dia pasti akan mendapati kaum muslimin sebagai orang yang ahad sebagai kaum yang ahad wa asad orang yang paling tajam dan paling lurus akalnya wa annahum yanaluna fil muddatil yasirati min haqa'iqil ulumi wal a'mari ad'afa ma yanaluhu ghairuhum fi qurunin wa ajyal dan bahwasanya mereka yakni kaum muslimin yala yanalun mereka memperoleh enam haqa'iq al-ulum um, hakikat-hakikat ilmu ya ilmu syar'i fil muddatil yasirah dalam jeda waktu yang cukup singkat dan mereka mendapatkan al-af berlipat-lipat ganda ilmu tersebut melampaui dari yang didapati oleh umat-umat eh, selain mereka dalam generasi dan turun-temurun. ahlu sunnah wal hadith, Tajiduhum كذلك mutamatti'in dan demikian pula ahlus sunnati wal hadith demikian pula ahlus sunnah dan ahlul hadith kau dapati mereka adalah orang-orang yang betul-betul menikmati ilmu mendapatkan hasil dari ilmu dalam jeda waktu yang cukup singkat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum yang melampaui dari apa dari ilmu yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu dan umat-umat selain kaum muslimin selain ahlu sunnati wa dan ahlul hadis oleh nah, karenanya mereka apa? Mereka menjadi orang yang paling tajam dan paling lurus cara pandang dan berfikirnya. Apa sebabnya mereka menjadi orang yang paling cerdas? Apa sebabnya mereka menjadi orang yang orang yang paling uh, kuat daya pikirnya? Orang yang paling lurus di dalam melangkah, orang yang paling lurus jalannya. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala wa dhalika li anna i'tiqad al-haqqi al-thabit yuqawwil idrak wa yusahihuhu karena i'tiqad al haqq keyakinan yang hak keyakinan yang benar keyakinan yang dibangun di atas Al-Qur'an yang uh, di atas Al-Qur'an dan sunnah ats yang kuat kokoh karena punya keyakinan yang kuat dan kokoh, maka yukawil idrak wa yusahihuhu. Maka itu akan semakin apa? Semakin memperkuat daya pikir dan semakin apa? Memperbaikinya. Semakin mensahihkannya, semakin menguatkannya. Jadi semakin seseorang itu barakallahu fikum, semakin kuat keyakinannya, semakin kuat akidahnya, semakin semangat belajarnya, semakin semangat murojaahnya maka ilmu itu akan semakin apa? Akan semakin memperkuat daya pikirnya. Itu otomatis. Itu mesti. Dan akan semakin apa? Akan semakin membenahi keadaan dirinya dan semakin membenahi cara berpandangannya, cara berfikirnya. Qala ta'ala, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum dan orang-orang yang ihtadau orang-orang yang benar-benar mencari hidayah mencari hidayah dari Al-Qur'an dan sunnah belajar menimba ilmu kepada eh, menimba ilmu mempelajari Al-Qur'an dan sunnah apa akibatnya mereka dan apa yang akan mereka dapatkan balasannya zadahum huda maka Allah akan tambahkan kepadanya eh, akan Allah tambahkan kepadanya hidayah wa atahum taqwahum dan akan Allah semakin tambahkan ketakwaan mereka. Ini loh ya ikhwan, di antara rahasianya kenapa asatidah itu menghimbau uh, ikhwah sekalian dan para umat untuk apa? Untuk semangat taklim, semangat belajar, semangat menimba ilmu, jangan meninggalkan majelis ta'lim. Kenapa? Karena memang itu adalah kebutuhan. Semakin mereka bertambah ilmunya, maka hidayahnya pun akan semakin bertambah kepada diri mereka. Semakin hidayahnya bertambah pada diri mereka, justru malah semakin apa? Justru malah semakin kuat dan semakin kokoh ketakwaannya. 6. Dan di ayat berikutnya yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala bahkan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah serta mengamalkannya barakallahu fiikum itu akan semakin apa? semakin menguatkan seorang hamba di atas siratal mustaqim. Ya. Semakin menguatkan diri mereka di atas apa? Di atas jalan yang lurus. Waqala Kata Syekhul Islam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang lain yaitu di surat An-Nisa ayat ke-66 dan, sampai ayat ke-68 kata Allah tabaraka wa taala walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Taib. Andaikan kami bena alaihim wajibkan kepada mereka anikutulu anfusakum agar kalian membunuh diri-diri kalian awih ruju min diyarikum. Keluar dari negeri-negeri kalian. Wallahu alam secara zahir nampaknya ini adalah jihad visabilillah. Andaikan mereka Nah, kami perintahkan dan kami wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri-diri mereka dan keluar meninggalkan negeri-negeri mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka tidak ada yang melaksanakan perintah tersebut illa qalilun minhum kecuali sedikit di antara mereka. Ya, berarti yang taat yang taat berapa jumlahnya? Sedikit. Yang tidak taat banyak. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا andaikan duhai kiranya kata Allah azza wa jalla mereka melaksanakan maw'idah yang disampaikan kepada mereka lakana khairan lahum wa asyadda tathbita Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala walau annahum andaikan mereka menafsirkan ayat ini andaikan mereka yaitu mereka orang-orang yang berhukum kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam sementara mereka diperintahkan untuk berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam barakallahu fikum Fa'alu ma yu'adzuna bihi. Andaikan mereka melaksanakan mau'idah yang disampaikan kepada mereka, apa mau'idah tersebut kata Syekh Ibn Utsaimin, "Walladzi yu'adzuna bihi huwar ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kata Syekh, "Walladzi yu'adzuna bihi" dan mau'idah yang disampaikan kepada mereka itu apa? ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yaitu kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Barakallahu fikum. Dan secara zahir nampaknya wallahualam ini adalah orang-orang Yahudi yang berhukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhukum dengan hukum Rasul alaihi salatu wasallam tetapi mereka enggan untuk berhukum dengan hukum beliau. Salawatu Rabbi wassalamuhu alaihi. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada kita semuanya mengambilkan ibrah, pelajaran dari sikap mereka tersebut Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi andaikan mereka mau melaksanakan mau'idhah yang disampaikan kepada mereka, nasihat yang disampaikan kepada mereka, apa nasihat tadi? Yaitu untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Apa akibatnya? Apa faidah yang akan mereka dapatkan dari rujuk kepada Allah dan Rasulnya? Lakana khairan lahum. Niscaya pasti itu merupakan yang terbaik bagi mereka. Fil hali wal ma'al yang terbaik untuk kondisi mereka saat itu dan terbaik pula untuk kondisi mereka ketika di akhirat nanti. Wa tathbita. Dan semakin apa? Dan semakin tathbit, semakin kuat, semakin kokoh. Ai, apa itu yang dimaksud dengan asyaddu tathbit? Ai asyaddu itsbatan 'alal haq. Mereka pun pasti akan semakin kuat, semakin kokoh di atas al-haq. Dari mana? Dari melaksanakan apa yang di mau uh, mau itu yang disampaikan kepada mereka. Apa mau idahnya? Rujuk kembali kepada Al-Quran, rujuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, akan semakin kuat, akan semakin kokoh, kata Syekh Ibn Uthaymin, al insana kullamazdada ta'atan lillahi, izdada imanan, wa yaqinan, wa karena seorang insan setiap kali semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah pula keimanannya, semakin bertambah pula keyakinannya dan semakin bertambah pula kekokohan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin istiqomah di atas jalan Allah tabaraka wa taala. Dari mana? Dari mengamalkan ilmu rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mengamalkan keduanya. Itu adalah kunci ayuhal ikhwah. Nah, sementara rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, butuh apa? Butuh tolabul ilmi. Mustahil seseorang bisa mengetahui hukum-hukum Allah, mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan-larangan Allah Azza wa Jalla tanpa tolabul ilmi. Maka dengan tolabul ilmi ayuhal ikhwah, wa ya ummahat, barakallahu fikum jami'an dengan tolabul ilmi maka akan semakin menguat, semakin kokoh agama seorang hamba dan akan semakin apa? Semakin istiqomah ia di atas jalan jalan Allah Subhanahu wa taala dan gak mungkin seseorang tuh bisa istiqomah terus kemudian tanpa tolabul ilmi. Gak ada ceritanya terus kemudian orang malas tolabul ilmi lalu kemudian apa? Kemudian semakin cerdas, semakin pintar dan semakin istiqomah, semakin kokoh. Gak mungkin. Makanya banyak, kita dapati nasihat dari para asatidah kita, orang-orang yang selalu terjerumus kepada fitnah, orang-orang yang selalu naam banyak bikin muskilah di sekian banyak daerah itu adalah orang-orang yang apa? Malas taklim, malas belajar, malas talabul ilmi. Kenapa? Karena memang ia sudah menjauh dari sebab-sebab apa? Sebab-sebab sabat. Ia telah menjauh dari sebab-sebab yakin dia telah menjauh dari sebab-sebab bertambahnya iman. Semakin menjauh. Sehingga gantinya ialah mereka akan disusul sekian banyak muskilah, semakin banyak masyakil. Dan ketika terjadinya fitnah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul enam terdepan untuk jatuh orang-orang paling awal yang terjatuh kepada fitnah fanas assalamatu afiyah. Tapi lihat para ulama dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka, dengan kesungguhan, dengan keseriusan dalam tolabul ilmi. Fitnah sebelum muncul, ada tanda-tandanya mereka tahu. <coughs> Biiznillah selamat dari fitnah. Kenapa? Dengan bimbingan ilmu. Karena dengan ilmu tersebut, asyadda tathbita. Asyadda ithbatan alal haq. Semakin kuat sabatnya, semakin kokoh agamanya di atas apa? Al-haq. Semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah Jalla wa'ala, semakin bertambah imannya, semakin bertambah yakinnya, semakin bertambah sabatnya. Kemudian, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Wa idhal la'atainahum min ladunna ajran azimah, walahadainahum siratan Taib. Kata Allah Jalla wa ala wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Maka tentunya la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ini saya benar-benar dan pasti kami datangkan kepada mereka ajran azimah dari sisi kami. Kami datangkan pahala besar dari sisi kami. Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala menyebutkan ajaran azimah pada ayat ini ialah al-jannah, jannatullah. Jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala hadainahum siratan mustaqimah dan pasti serta pasti kata Allah Azza wa Jalla orang-orang yang mau menjalankan mau'idhah menjalankan nasihat dari Allah dan Rasulnya rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti akan kami berikan kepada mereka hidayah menuju Siratul mustaqim. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh tolabul ilmi, orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan ilmu, pasti akan Allah tunjukkan mereka kepada apa? Siratul mustaqim. Sehingga makin apa? Makin kuat. Sehingga makin apa? Makin kokoh. Sehingga semakin apa? Semakin istiqomah di atas jalan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah, dan semakin mereka menjauh dari jalan Allah dan Rasulnya, semakin mereka menjauh dari jalan Allah dan Rasulnya, maka akan semakin apa? Semakin barakallahu fikum. Semakin menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin Nam, melemah pula agama mereka, semakin melemah pula keyakinan mereka. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah 'ala al-Jahmiyah wal Mu'attilah. Wa kullama kana ar-rajulu 'anil rasuli ab'ada kana 'aqluhu aqall wa afsada. Setiap kali seorang itu atau seorang menjauh dari Rasul alaihi salatu wasallam, semakin ia jauh dari Rasul. Artinya apa? Semakin menjauh dari ilmu. Makanya ya ikhwan, nasihatnya para asatidah kita dan para ulama una talabul ilmi, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Belajar ilmu, belajar ilmu, belajar ilmu. Jangan malas talabul ilmi. Datang ke majelis ilmu. Ya. Datang ke majelis ilmu artinya apa? Datang ke ma ke majelis ya melakukan sebab untuk semakin kuat imannya, semakin kuat keyakinannya, semakin kuat naam keistiqomahannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, semakin eh, semakin orang itu menjauh dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka akal dia semakin melemah dan semakin rusak. Semakin melemah dan semakin rusak. Karena ia apa? Karena ia menjauh dari Rasul alaihissalatu wassalam. Karena emang orang yang paling sempurna akalnya dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-anbiya wal mursalun. Dan pemimpin mereka ialah Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam. Pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Nah, nah, semakin seseorang berkomitmen menjalankan agama Allah, menjalankan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasallam semakin apa? Semakin kuat cara berfikirnya, semakin apa? kokoh hujahnya. Ya. Semakin apa? Semakin kuat pula daya pikirnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau ia semakin menjauh dari dari agama Rasul alaihi salatu wasallam, maka akan semakin melemah dia dan akan semakin rusak akalnya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fa akmalun nasi 'uqulan atba'ur rusuli." Maka umat manusia yang paling sempurna akalnya ialah para pengikut Rasul. Wa afsaduhum 'uqulan al-mu'rid 'anhum am wa amma ja'u bih. Dan orang yang paling rusak akalnya ialah adalah orang-orang yang berpaling dari mereka dan dari ajaran mereka. Ajaran yang mereka bawa, ajaran yang mereka emban. Walihada kana ahlus sunnati wal hadithi aqalul ummah. Oleh karenanya ahlus sunnah dan ahlul hadith aqalul ummah. Orang yang paling berakal, umat yang paling berakal. Ahlus sunnah dan ahlul hadith adalah orang yang atau umat yang paling berakal dari umat kaum muslimin maupun dari sekian umat-umat yang terdahulu. Wahum fit tawaifi sahabati finnas. Nah, dan posisi mereka dari segenap ta'ifah, dari segenap kelompok-kelompok yang ada di umat ini, 73 kelompok ini, maka kedudukan mereka kas sahabati finnas, seperti para sahabat di tengah-tengah umat manusia. Wahadihil qa'idatu muttaridah fi kulli syai'in usya rabbu subhanah subhanahu bihi. Barakallahu fikum. Dan ini penjelasan tentang uh, eh, afan paragraf yang berikutnya atau kita baca sedikit. Wahadihil qa'idatu muttaridah dan kaidah ini adalah kaidah yang umum mencakup kulli syai'in usya rabbu subhanahu bihi mencakup segala kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia dengan yang ia, ia, mereka memaksiati Rabbus uh, eh, Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala fa innahu yufsiduhu ala sahibihi maka segala sesuatu tersebut yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut merusak dirinya. Faman asahu bimalihi afsadahu alaih. Barang siapa yang memaksiati Allah dengan hartanya, maka harta tersebut merusak dia. Waman asahu bijahihi afsadahu alaihi. Barang siapa yang memaksiati Allah dengan kedudukannya, maka kedudukan dia tersebut merusak dirinya. Wa man asahu bilisanihi au qalbihi au adwin min a'dha'ihi afsadahu alaih. Dan barang siapa yang merusak dirinya, yang memaksiati Allah dengan lisannya atau dengan hatinya atau dengan salah satu dari anggota tubuhnya, maka itu semua akan merusak dirinya. Wa illam yash'ur bifasadihi. Walaupun ia tidak menyadari kerusakan itu ada pada dirinya. Kemaksiatan semakin merusak dirinya, ketaatan semakin memperbaiki, dirinya dan semakin menguatkan dirinya, semakin memperkokoh dirinya dan semakin apa? menguatkan agama dan istiqomah uh, yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Wa hadza yu'lamu taratan bimawaridin niza'i bainahum wa baina ghairihim. Naam. Dan ini diketahui ya bahwasannya apa ketajaman cara berpandangnya kaum muslimin ataupun uh, kecerdasan kaum muslimin atau para sahabat atau, atau ahlus sunnah wal hadis nah itu diketahui bima wuridin niza' bainahu wa baina ghairihim pada kesempatan ada pada atau pada tempat-tempat mauridun niza' terjadinya nikosh antara apa antara uh, eh, ahlu sunnah dan ahlul hadith dengan selain mereka فلا تجد مسألة خولف فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم maka engkau tidak akan mendapati satu permasalahan pun yang mereka ahlus sunnah itu diselisih pada permasalahan tersebut kecuali dia akan mendapati bahwasanya al-haq itu bersama ahlus sunnah bersama dengan ahlus sunnah tidak ada apa satu permasalahan pun yang ketika ahlus sunnah itu diselisihi oleh kelompok-kelompok selainnya niscaya seseorang akan mendapati ahlus sunnah lah yang berdiri di atas al-haq wa bi iqrari mukhalifihim wa ruju'ihim duna ruju'ihim ila ghairihim. Atau terkadang kecerdasannya ahlus sunnah wal jamaah, kekuatan keilmuannya, kekuatan daya pikirnya, kelurusan langkah mereka, kelurusan cara berpandang mereka itu terkadang diketahui dari apa? Dari pengakuan lawan-lawannya pengakuan dari apa lawan-lawan dan musuh-musuh dakwahnya. Bahkan musuh-musuh dakwah tersebut rujuk kepada mereka ahlus sunnah wa ahlul hadith. Rujuk kembali kepada para ulama dan dalam sekian masail. Duna ruju'ihim ila ghairihim. Sementara mereka, ya, orang para musuh-musuh dakwah ini tadi, yang rujuk kembali kepada ahlu sunnah nggak mau rujuk kepada ke nggak mau rujuk ke, kembali kepada selain ahlu sunnah rujuknya kemana mereka maunya rujuk kepada ahlu sunnah karena mereka sebenarnya sadar ahlu sunnah lah yang apa yang paling lurus ahlu sunnah lah yang berada di atas jalan yang lurus al haq itu bersama ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum au bi syahadatihim ala mukhalifihim bidhalali wal jahl atau bahkan dengan persaksian mereka terhadap siapa terhadap orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah mereka mempersaksikan al dhalal wal jahl mempersaksikan kesesatan mereka dan kejahilan mereka kejahilan siapa kejahilan orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في dan terkadang ketajaman berfikirnya ahlu sunnah wal jamaah itu dipersaksikan pula oleh kaum mukminin oleh para ulama yang mana mereka semuanya adalah syuhada'ullahi fil ard mereka semuanya adalah para saksi-saksi Allah azza wa jalla di muka bumi wa taratan bi anna kulla ta'ifatin ta'tasimu bihim fima khalafat fihi al-ukhra wa tashhadu bid-dhalali ala kulli man khalafaha dan terkadang keilmuan dan kecerdasan ahlu sunnah ketajaman ilmu mereka juga Nah, diketahui bahwasannya setiap kelompok yang berpegangan dengan ahlu sunnah, berpegangan dengan para ulama usunnah pada permasalahan yang ahlu sunnah itu diselisihi oleh kelompok-kelompok lain. Watashadu dalal dan mereka mempersaksikan menyimpangnya setiap orang yang menyelisihi ahlu sunnah menyelisihi ahlu sunnah wal hadith Nah, itu lebih besar persaksian mereka dari apa? Dari persaksian mereka terhadap nah, terhadap diri mereka sendiri. وتشهد بالضلال عَلَى كُلِّ مَنْ خَالَفَهَا أَعْظَمَ مِمَّا تشهد به عليهم dan Kelompok tersebut yang berpegangan dengan jawaban dan pendapat ahlu sunnah yang ahlu sunnah diketahui di atas al-haq kelompok yang berpegangan dengan ahlu sunnah tersebut akhirnya apa? mempersaksikan sesatnya kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah lebih besar dari persaksian mereka terhadap siapa? terhadap para penyelisih tersebut Wallahu taala alam. Fa amma syahadatul mu'minina alladziina hum syuhada'ullahi fil ard. Fahada amrun zahirun ma'lumun bil hissi wat tawatur likulli man sami'a kalamal muslimin. Adapun persaksian kaum mukminin yang merupakan para saksi-saksi Allah di muka bumi, fahada amron wahir maka saksi mereka tersebut merupakan perkara yang betul-betul jelas dan nampak bisa diketahui dengan panca indera kita dan diketahui pula dari berita yang sudah mutawatir. Mutawat berita yang mutawatir dari setiap orang yang mendengarkan penjelasan kaum muslimin. penjelasan para ulama ul muslimin. Wala tajidu fil ummati 'azzama ahadun ta'ziman a'zama mimma 'azzamu bih wala tajidu ghairahum yu'azzimu illa biqadri ma wafaqahum fi kama la yanqus illa biqadri ma khalafahum dan engkau tidak akan mendapati atau nah engkau tidak akan mendapati di dalam umat ini seseorang mengagungkan dengan pengagungan yang lebih besar dari pengagungan siapa? Pengagungan kelompok-kelompok tersebut terhadap ahlu sunnah. Walatajidu ghairahum yu'azimu illa biqadri ma wafakahum fihi. Walatajidu ghairahum yu'azimu illa biqadri ma wafakahum fihi. dan kau tidak akan mendapati orang-orang selain mereka akan mengagungkan ahlu sunnah wal jamaah illa biqadri ma wafaqahum fi. Mengagungkan ahlu sunnah disebabkan apa? Kecuali disebabkan e, kadar pengagungan dan kecocokan mereka, kemauan mereka untuk muwafaqah. Ya, muwafaqatuhum fihi mencocoki ahlu sunnah mereka nggak akan mengagungkan kelompok lain kalau apa kelompok tersebut tidak mencocoki ahlus sunnah. Kalau mereka eh, kalau ada kelompok mencocoki ahlus sunnah maka akan apa? Akan diagungkan dan tidak akan dinilai apa dinilai rendah kurang kelompok tersebut kecuali apa kecuali sesuai dengan kurangnya kelompok tadi itu menyelisihi ahlus sunnah. Kenapa? Karena memang ahlus sunnah akalnya paling paling lurus dan paling kuat daya pikirnya. Hatta innaka tajidul mukhalifina lahum kullahum waqtal haqiqati yuqirru bidzalik. Kama qala al imamu Ahmad ayatun ma bainana wa bainahum yaumal janaiz. Sampai sampai-sampai engkau pun tidak engkau pun mendapati orang-orang yang menyelisihi mereka, menyelisih ahlu sunnah, semuanya pada waktu yang hakiki mengakuinya. Waktu hakiki seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad. Kama qala Al-Imam Ahmad ayatun ma bainana wa bainahum yaumal janaiz. Tanda ya yang betul-betul memperlihatkan memperlihatkan antara kami dengan mereka siapa yang berada di atas al-haq itu adalah apa? Yaumal janaiz yaitu di hari kematian. Wallahu taala alam. Fa innal hayata bisabab ishtirakin nasi fil ma'ash yu'azzimu ar-rajulu ta'ifatah. Fa amma waqtal maut fala budda min al-i'tiraf bil haqqi min umumil khalq. Karena pada kehidupan ya umat manusia ini selalu apa? Selalu bergabung ya selalu bergabung dengan orang lain untuk kepentingan maisyahnya maka seseorang akan apa akan menguatkan dan akan membesarkan kelompoknya yang dia apa yang dia hidup padanya di hari kehidupannya dan dia juga mendapatkan penghidupan dari kelompok tersebut فأما وقت الموت min al من bil haqq min umumil khalq. adapun di waktu kematian fala budda minal i'tiraf maka pasti dan pasti akan apa adanya i'tiraf pengakuan terhadap al-haq dari seluruh umat manusia. Nah, dahulu Al-Imamul Bukhari menjelang wafatnya dianggap sebagai apa? Sebagai kaum Jahmiyah yang menyatakan apa? Eh, al-qaul al-qaul yang menyatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk atau dituduh menyatakan lafat lafzi bil Quran makhluk barakallahu fikum diusir di sana diusir di sini ditahdir di sana tahdir di sini dijauhi para tulabul ilm dijauhi oleh banyak umat manusia barakallahu fikum ya. dijauhi oleh banyak umat manusia barakallahu fikum ya kapan di masa hidupnya tetapi ketika di masa kematiannya seperti kata Syekhul Islam fala Buddha min al bil hak, min umumil khalq maka pasti pasti muncul sikap apa sikap pengakuan terhadap al-haq yang dibawa oleh para imam imam ahlu sunnah tersebut muncul dari umumul khalq dari seluruh umat manusia nah walihada lam yu'raf fil Islam mithlu janazatihi ay al Imam Ahmad. Maka oleh karenanya tidak pernah diketahui dalam sejarah Islam seperti jenazahnya beliau. Beliau siapa? Yaitu Al Imam Ahmad. Taib. al mutawakkil Mau'idah mau'i mawdi'as salah alaihi alaihi fawajada alfa alfin wasitami'a alf siwa man salla fil, fil khanat wal buyut wa aslama yawma idzin minal yahudi wan nasara 20 alfa wa huwa innama nabala 'inda al ummati bi ittiba'il hadithi was sunnah Naam. Masa al-mutawakkil maudi as-salah dan al mutawakil. nah, mengusap apa? Mengusap tempat salat tempat sholatnya. Fawajada alfa alfin wasitumia alf. Dan maka dia mendapati satu juta enam ratus ribu kaum muslimin. Selain apa? Selain yang sholat. Nah, selain yang sholat. Menyolati apa jenazahnya alimamu Ahmad. Yang melayat jenazahnya alimamu Ahmad sampai apa? Sampai satu juta enam ratus ribu orang. Satu juta enam ratus ribu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Selain apa? Selain yang sholat di al-khana, di lorong-lorong dan di rumah-rumah menyolati jenazah beliau dan di hari kematiannya Imam Ahmad <clears throat> aslama yauma idzin al yahudi wan nasara kaum Yahudi dan Nasrani pun masuk Islam kurang lebih sekitar jumlahnya 20 ribu orang Yahudi dan, dan Nasrani masuk Islam wa huwa innama nabala indal ummati bittiba'il hadithi was sunnah maka beliau menjadi sosok yang berbudi pekerti luhur di sisi umat menjadi orang yang paling cerdas, menjadi orang yang paling jenius, menjadi orang yang terkemuka di umat ini. Nah, dengan apa? Dengan bittibail hadithi was sunnah. Dengan sikapnya yang gigih dan kokoh dan kuat di dalam ittiba mengikuti al hadith dan as sunnah. <clears throat> nah, maka dikenal apa? Dikenal umat, dijadikan panutan oleh umat. Dan umat pun apa? Akhirnya i'tiraf mengakui al-haq yang ada pada diri Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang Al-Imam Ahmad berpijak di atasnya. Wa kadzalika Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhuma innama nabilu fil Islam bittiba'i ahli hadithi was sunnah. Demikian pula Al-Imam Syafi'i dan Alim Ishaq ibn Rahuyah dan imam-imam selain beliau berdua mereka semuanya menjadi orang berbudi pekerti luhur, disegani umat, menjadi orang yang paling lurus akalnya, orang yang paling kuat daya pikirnya dengan apa? Bittibai ahlil hadithi was sunnah, dengan mengikuti bimbingan ahlul hadith was sunnah mengikuti para ulama hadis was sunnah wa kadzalika wa Malik wal Auza'i was Tsauri demikian pula al Imam al Auza'i wa Abu Hanifah wa ghairuhum innama nabilu fi umumil ummah wa kubila lima wafaku fihi al hadits was sunnah demikian pula al Imam Malik dan al Imam al Auza'i Abu Hanifah dan para imam-imam dan para ulama yang selain beliau-beliaunya mereka semuanya para ulama tersebut menjadi orang yang tinggi, menjadi orang yang mulia di sisi di pandangan umat ini fi umumil ummah di segenap umat dan diterima ucapan serta bimbingan dan arahan mereka lima wafaku fihil hadits wa sunnah karena kecocokan dan eh, kecocokan arahan dan bimbingan mereka terhadap hadis dan as-sunnah. Maka dengan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah maka didapatkanlah kelurusan langkah, didapatkanlah barakallahu fikum keistiqomahan dan kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada penjelasan-penjelasan yang lainnya dari Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu taala. Naam. Taib, mungkin insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala <clears throat> dari kitab Mukhtasar As-Sawaik Al-Mursalah dan juga nukilan dari para a'imah yang lainnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.